Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Kita melanjutkan kajian Mukarrar fit Tauhid Bahasan selanjutnya adalah awalul wajibat. Kewajiban paling pertama. I'lam rahimakallahu anna awwala fardin 'alal 'abdi ayyata'allamahu wa ya'mala bihi huwal kufru bit-taghuti wal imanu billah. Ketahuilah, semoga Allah merahmati engkau. Sesungguhnya kewajiban paling pertama yang harus dipelajari dan diamalkan oleh setiap hamba adalah al-kufru bitawud wal imanu billah. Kufur kepada tawud dan iman kepada Allah. Jadi kewajiban paling pertama yang harus dipelajari dan diamalkan oleh setiap insan itu adalah al-kufru bitagut wal imanu billah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bitaguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wusqa lan fisama laha wallahu samii'un 'alim." Barang siapa kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia telah memegang al-urwah al-wusqa, ikat, ikatan tali yang sangat kokoh yang tidak mungkin putus. Wallahu sami'un alim dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa qaddimal kufru bitaghuti dan didahulukan kufur kepada togut dalam ayat disebutkan famay yakfur bitagut didahulukan kufur kepada togut terhadap wa yu'min billah terhadap iman kepada Allah. Kenapa? Li'anna syirka najasatun. Dikarenakan kemusyrikan itu adalah najis. Mata khalatat al-qalba akhrajathu min fitratihi wa taharatihi. Kapan saja najis itu ya eh, apa bercampur ke dalam hati atau masuk ke dalam hati, maka si najis syirik itu mengeluarkan si hati dari fitrahnya dan dari kesuciannya. Wa tauhidu a'zamu taharatin sedangkan tauhid itu adalah toharoh yang paling agung fala yumkinu ayyajtami'a ma'asyirkil akbari fi qalbin abadan. dimana tidak mungkin tauhid itu berkumpul dengan syirik akbar selama-lamanya di dalam satu hati seseorang. Jadi syirik itu adalah najis. Ketika masuk pada diri seseorang, maka najis tersebut, najis syirik tersebut mengeluarkan seseorang dari fitrahnya dan dari kesuciannya. Sehingga harus dibersihkan dengan apa? Dengan tauhid. Dan tauhid itu adalah e, tohara yang paling agung. Yang mana ia tidak bisa berkumpul dengan syirik akbar selama-lamanya dalam diri seseorang. Falabudda min tathhiril qalbi wa tanqiyatihi min rijasi syirki thumma eh, maluha bi taharati tauhid sehingga wajib Bapak mensucikan eh, dan membersihkan hati ini dari kotoran syirik kemudian memenuhinya dengan uh, toharoh tauhid فَإِذَا كَفَرَ wa tabarra مِنْهُ صَارَ مُهَيِّئًا لِاسْتِقْبَالِ التَّوْحِيدِ Sehingga bila seseorang telah kafir kepada Tauhud, dan berlepas diri darinya, maka dia itu telah siap untuk menerima tauhid. Jadi alasan kenapa di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kufur kepada tagut, "Famay yakfur bitaguti taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa." Di situ dahulukan dalam ayat kufur kepada tagut terhadap iman kepada Allah. Itu dikarenakan tauhid itu tidak mungkin sah kalau syirik masih ada. Kalau e, orang masih iman kepada togut. Jadi harus dibersihkan dulu diri ini dari kotoran syirik. Terus dihiasi dengan tauhid. Dengan ibadah kepada Allah. Sebagaimana seseorang ketika dia mau memperindah suatu tempat, maka sebelum memperindah suatu tempat, dia harus membersihkan tempat tersebut dari kotoran-kotoran ketika orang memper, e, menghias suatu tempat tapi kotorannya tidak dibuang, maka hiasan tersebut tidak ada manfaatnya. Begitu juga ketika orang ingin menghiasi dirinya dengan ibadah kepada Allah, tapi dalam dirinya masih ada kemusyrikan, maka peribadatan kepada Allah yang dia lakukan tersebut tidak bermanfaat karena syirik masih ada. Makanya dibersihkan dulu diri itu dari syirik, kemudian dipenuhi dengan ibadah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga e, kenapa kufur kepada togut didahulukan terhadap iman kepada Allah? Supaya itu supaya tidak ada orang yang mengklaim bahwa dirinya sudah mengamalkan la ilaha illallah, tapi ketika ditanya apakah kamu sudah kufur kepada togut, ternyata faktanya dia belum. Makanya Allah mendahulukan kufur kepada Tuhan terhadap iman kepada Allah supaya tidak ada orang yang mengklaim bahwa dirinya sudah mengamalkan la ilaha illallah namun belum kafir kepada Tauhid. Jadi kufur kepada Taugut itu adalah harus di, e, didahulukan supaya orang bisa menghiasi dirinya dengan tauhid. Fa'amma sifatul kufri bit adapun tata cara kufur kepada togut itu adalah anta taqida butlana ibadati ghairillahi wa tatrukaha wa tubghidaha wa tukaffiru ahlaha wa tu'adiyahum adalah pertama kamu meyakini batilnya segala bentuk peribadatan kepada Allah. Kita harus meyakini bahwa segala bentuk peribadatan kepada Allah, kepada selain Allah, apapun bentuk ibadah tersebut, baik kaitan dengan syirik, doa, syirik, kuburan, ataupun kaitan dengan syirik aturan, syirik hukum, syirik undang-undang, kita harus meyakini hal itu adalah kebatilan. Kemudian juga tidak cukup kita sekedar meyakini itu batil, tapi apa watat rukaha harus meninggalkannya, harus ditinggalkan kemusyrikan tersebut atau peribadatan kepada selain Allah itu harus di, ditinggalkan. Karena Allah merintahkan kita untuk apa? Untuk meninggalkan syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahlah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyekutukan sesuatu pun dengannya. Jadi harus ditinggalkan. Jadi keyakinan saja tidak cukup tapi harus disertai dengan meninggalkan sesuatu yang diyakini itu sebagai kemusyrikan yang kita yakini sebagai suatu kebatilan. Kemudian waktu begitu, kita harus membencinya, meninggalkan juga harus sesuai dengan kebencian kepada tindakan tersebut. Makanya sebagai bentuk tindakan kebencian kepada peribadatan kepada selain Allah, kepada kemusyrikan, kepada kekafiran, kita apa? Kita tidak menghadiri acara-acara kemusyrikan, acara-acara kekafiran. Oleh sebab itu orang yang hadir di majlis kekafiran, kemusyrikan, walaupun dia tidak ikut melakukannya, dia hadir tanpa dipaksa, tanpa mengingkari, maka dia statusnya sama dengan orang yang yang melakukannya karena dianggap tidak membenci perbuatan tersebut walaupun dia mengklaim di dalam hatinya ada kebencian. Karena kebencian itu sebagaimana yang sudah sering disampaikan harus apa disertai dengan tindakan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 140 menjelaskan tentang apa? keharusan meninggalkan majlis kekafiran, majlis istihza kepada Allah ya. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairih innakum idzan misluhum. Di sini ayat menjelaskan tentang kafirnya orang yang duduk di majlis kekafiran, majlis perolok-olokan terhadap Allah, dia duduk di situ atau hadir tanpa dipaksa dan tanpa mengingkari, maka dia diponis sama dengan pelakunya walaupun dia tidak melakukan. Kemudian waktu kafiro ahlaha, kamu mengkafirkan pelaku peribadatan kepada selain Allah. Sebagaimana yang sudah sering dijelaskan, kenapa kita mengkafirkan pelaku kemusyrikan? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengkafirkan orang yang melakukan kemusyrikan. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار dalam ayat ini Allah mengponis kafir orang yang menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah di mana dia memohon berserah diri bertawakal kepada si perantara tersebut. Juga Allah mengatakan, "Wa may yad'u Allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa inna ma hisabuhu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memponis kafir orang yang di samping dia ibadah kepada Allah juga ibadah kepada selain Allah. Allah memponis sebagai orang kafir. Kita harus meyakini dia sebagai orang kafir Allah juga mengatakan wa malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan maka mereka itulah orang-orang yang yang kafir. Di sini orang yang merujuk kepada hukum buatan manusia diponis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengkafirkan pelaku kemusyrikan. Syekh Abdurrahman Ibnu Hasan mengatakan wa wasama ta'ala ahla syirki bil kufri ma la yuhsa minal ayat fala budda min takfirihim aidan Allah telah mencap pelaku kemusyrikan itu sebagai orang kaf eh, dengan cap kafir dalam banyak ayat maka kita harus mengkafirkan mereka juga itu karena jadi kita mengkafirkan karena Allah mengkafirkan kemudian juga karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengkafirkan Allah mengatakan kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai hey, orang-orang kafir. Di sini Allah merintahkan kita untuk menghitobi orang itu sesuai dengan status orang tersebut. Orang kafir ya kita apa sematkan kepadanya sematan kafir. Allah mengatakan waj'ala lillahi andadan liyudilla an sabilihi qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin dia menjadikan tandingan bagi Allah supaya menyesatkan dari jalannya katakanlah kepada pelakunya nikmatilah kekafiran kamu sedikit sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka di sini Allah memerintahkan untuk mengkafirkan orang yang melakukan kemusyrikan makanya dalam manhaj al-sunnah wal jamaah takfir itu takfir itu adalah akidah prinsip mengkafirkan orang yang dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan atau dikafirkan oleh Rasulullah SAW itu merupakan ajaran Islam. Siapa yang mengingkari takfir, takfir orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya berarti dia mengingkari ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang mengatakan takfir itu adalah fitnah, itu adalah orang sesat, orang yang sesat. Takfir itu adalah ajaran Allah. Tanpa ada takfir, kita tidak bisa mengamalkan al-wala dan al-bara. Makanya kita bisa melihat orang yang tidak mengamalkan akidah takfir ini, dia apa? tercoreng dalam al-wala dan al-baroknya. Makanya mereka lebih dekat dengan orang kafir, ya, dengan orang-orang murtad, dan seterusnya. Juga Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah poin ke-49 menetapkan apa bahwa mengkafirkan pelaku syirik itu adalah kewajiban di dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wala yukhraju ahadun min ahli qiblah al Islam hatta yarudda ayatan min kitabillah aw syai'an min asarir rasul aw yusalli li ghairillah aw yazbah li ghairihi faman fa'ala syai'an min zalika faqad wajaba 'alaika an tukhrijahu minal Islam. Seorang pun dari ahli kiblat ini tidak boleh dikeluarkan dari Islam sampai dia menolak satu ayat dari kitabullah atau satu dari asar Rasulullah atau dia sholat kepada selain Allah atau menyembeli untuk selain Allah barang siapa melakukan sesuatu dari hal itu maka telah wajib atas kamu untuk mengeluarkan dia dari Islam. Jadi mengeluarkan orang yang melakukan kemusyrikan atau melakukan kekafiran yang nyata itu merupakan apa prinsip dalam akidah halus sunnah wal jamaah. Kemudian watu adiyahum kufur kepada togut juga kamu harus memusuhi mereka. Kenapa kita memusuhi orang kafir, orang musyrik? Karena Allah sudah mencap mereka sebagai orang kafir. Innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Sungguhnya orang-orang kafir itu musuh yang nyata bagi kalian. Juga Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai awliya. Di sini orang kafir disebut musuh Allah dan musuh kalian kaum muslimin. Allah telah menyebut menyebut mereka sebagai musuh. Maka kita harus memusuhi mereka juga. Dan juga karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? menjadikan mereka sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, maka jadikan dia sebagai musuh. Baik syaitan jin maupun syaitan manusia. Orang kafir adalah syaitan manusia jin kafir adalah setan dari kalangan jin. Itu adalah makna kufur kepada Tuhan dan ini sudah dijelaskan dengan panjang lebar dalam bahasan uh, eh, syari materi Tauhid yang telah lalu. Kemudian qala ibn Qayyim rahimahullah, ibn Qayyim rahimahullah mengatakan wala yatimul imanu illa bimu'adati هذه andadi وشدة بغضها وبغض أهلها ومعاداتهم ومحاربتهم وبذلك أرسل الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه وخلق النار لأهل هذه المحبة الشركية وخلق الجنة لمن حارب أهلها وعاداهم فيه وفي مرضاته ابن رحمه الله rahimahullah mengatakan tauhid eh, iman itu iman tidak sempurna tidak uh, sempurna tidak terrealisasi kecuali dengan memusuhi hadhil andad sekutu-sekutu ini tandingan-tandingan ini dan keben, dengan eh, yang disertai dengan kebencian yang sangat terhadapnya dan kebencian kepada para apa ahlinya, kepada para penganutnya, memusuhi mereka mem dan memerangi mereka. Jadi iman tidak menjadi sempurna kecuali dengan memusuhi eh, apa andad-andad ini, tandingan-tandingan ini disertai dengan kebencian yang sangat terhadapnya dan terhadap para penganutnya dan dengan memusuhi mereka dan dengan memerangi mereka. Makanya dalam Islam perang itu disyariatkan alasan orang kafir diperangi kenapa? Karena kekafirannya. Karena kekafirannya, karena kemusyrikannya. Karena kemusyrikannya. Jadi diperang itu karena sebab kekafirannya. Waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. perangin orang-orang musyrik itu seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kalian seluruhnya. Mereka diperangi karena apa? Musyrikin. Karena alasan mereka sebagai orang musyrik. Juga Rasulullah SAW mengatakan, e, Bu'istu bisayfi baina yadais sa'ah hatta yu'badallah wahdahu la syarikalah. Aku diutus sebelum hari kiamat ini dengan pedang sampai Allah sajalah yang di, diibadati. Kepada e, e, apa memerangi siapa orang yang tidak tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Juga beliau mengatakan tu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah taala. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah dan mereka mendirikan salat dan mereka menunaikan zakat. Kemudian kalau mereka sudah melakukan hal itu, maka mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam dan perhitungannya atas Allah Subhanahu wa taala. Di sini sebab orang musyrik diperangi itu karena apa? Karena sebab kemusyrikannya. Wabizalika arsalallahu jami'a rusulihi. Dengan tauhid ini Allah Subhanahu wa taala mengutus semua rasul-rasulnya. Dan Allah menurunkan semua kitab-kitabnya. Semua rasul diutus membawa tauhid. Semua kitab-kitab Allah diturunkan untuk mengajak manusia kepada tauhid dan Allah menciptakan neraka wa khalaqan nara dan Allah menciptakan neraka li ahli hadhil mahabbati syirkiyah. Buat apa? Para penganut mahabbah syirkiyah ini buat orang-orang musyrik. Buat orang-orang musyrik. Karena Allah mengatakan uiddat lil kafirin kaitan dengan neraka Allah e, menciptakan neraka uiddat lil kafirin disiapkan buat orang-orang kafir jadi neraka itu disiapkan untuk orang-orang kafir. Makanya orang-orang muslim, orang-orang yang memiliki ketauhidan, orang-orang yang memiliki ketauhidan, ketika dimasukkan ke dalam api neraka, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengekalkan orang tersebut selagi memiliki tauhid. Selagi memiliki tauhid. Makanya nanti akan dikeluarkan dari neraka itu orang-orang yang di dalam hatinya ada ketawahidan walaupun sangat kecil. Selagi dia orang yang komitmen dengan tauhid, walaupun dia umpamanya dengan sebab dosa-dosanya yang lain, dia dimasukkan atau diazab dengan api neraka, maka pasti suatu saat dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena neraka itu diciptakan buat orang-orang kafir. Neraka itu tempat yang kotor, najis hanya disiapkan buat orang-orang yang najis. Yang najis itu hanyalah orang-orang musyrik. Innamal musyrikuna najis Sebenarnya orang-orang musyrik itu najis. Orang musyrik, walaupun mereka yang namanya barang najis, seperti daging babi, bangkai, dicuci dengan apapun tidak akan menjadi suci. Tidak akan menjadi suci, tidak akan menjadi bersih. Karena memang barang najis. Nah orang musyrik itu adalah najis. Makanya api neraka disiapkan untuk mereka. Mereka dengan diazab di neraka tidak bisa menjadi bersih. Kenapa? Karena memang itu mereka adalah najis. Sedangkan orang muslim, orang yang memiliki ketauhidan yang masuk yang dengan sebab dosanya Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam api neraka, orang muslim itu tidak najis. Tapi dia apa? najis terkena najis, kotoran. Maka e, sebelum dia mas dimasukkan ke tempat yang suci itu surga yang tayyib, yang tayyibah. Surga itu tidak bisa dimasuki oleh orang yang kotor. Makanya orang muslim yang memiliki banyak dosa sebelum disucikan dia tidak bisa masuk ke dalam surga ada yang harus dibersihkan dalam api neraka. Setelah bersih, baru dimasukkan ke dalam apa ke dalam e, surga. Karena surga hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala buat e, jiwa yang yang bersih. Allah menciptakan surga buat orang-orang yang memerangi kemusyrikan, memusuhi memerangi apa para pelaku kemusyrikan, memusuhi mereka karena Allah dan dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Innal jannata la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Dalam hadis sahih Muslim, Rasul mengatakan surga itu tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslimah berserah diri kepada kepada Allah. Kemudian selanjutnya makna tagut wa anwa'uhu makna tagut dan macam-macamnya. At-tagutu ala wazni fa'alut. Tagut itu uh, apa di atas wazan fa'alut. Wazan timbangan dalam bahasa Arab dalam dalam ilmu sorof ya. Ada wazan seperti fa'ala ya. Itu uh, untuk apa setiap fiil yang selasih e, eh, mujarad ada faala, ada faula, ada e, apa e, ada faala, faula, ada faala. Ada juga yang selasi e, mazid satu huruf wazannya afala itu namanya wazan ya. Untuk menimbang kata-kata e, dalam bahasa Arab. Togut itu apa wazannya faalut asalnya togawut asalnya apa tagawud minat tugyan dari kalimat tugian-tugian itu melampaui batas yukol togo dikatakan togo iza jawaza haddahu bila melampaui batasnya dalam dalam al haqqa wa inna lamma tagal ma'u hamalnakum fil jariyah dan sesungguhnya kami, tatkala air itu sudah melampaui batas, maka kami membawa kalian dalam bahtera ketika Allah menenggelamkan kaum Nabi Nuh. Ya, ketika air sudah melampaui batasnya, maka Allah membawa kaum orang-orang yang beriman di atas apa? Bahtera. itu air disebut togo. Air telah melampaui batas. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan wa tagut tagut itu adalah kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in adalah segala yang dilampaui batasnya oleh si hamba baik itu yang diibadati atau yang diikuti atau yang ditaati batas makhluk adalah dia harus beribadah kepada Al-Khalik. Ketika si makhluk itu melampaui batasnya, malah ingin diibadati, maka dia telah melampaui batas dirinya. Maka dia menjadi togut. Makhluk itu diikuti karena ketaatan kepada Allah di atas ketaatan kepada Allah. Ketika makhluk ingin di, diikuti dalam segala hal, Walaupun dalam hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Allah berarti telah melampaui batas. Karena ketaatan kepada makhluk itu selagi tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataghutu kulli yaumin man kullu eh, fataghutu kulli qaumin man yatahakamuna ilaihi ghairallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam au ya'budunahu min dunillah au yattabi'unahu ala ghairi basiratin min Allah au yuti'unahu fi ma la أنه annahu ta'atun lillahi. Togut setiap kaum itu adalah pihak yang mana mereka, maksudnya orang-orang, bertahakum kepadanya, merujuk hukum kepadanya, selain Allah dan Rasulnya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi togut setiap kaum itu pihak atau orang yang dirujuk hukumnya oleh mereka. Selain Allah dan Rasulnya. Berarti setiap orang yang dirujuk hukum oleh setiap kaum ya, yang mana mereka menetapkannya bukan, bukan dengan hukum Allah yang dibawa Rasulnya, maka itu adalah togut. Baik itu kepala suku ya, atau hakim dalam mahkamah-mahkamah togut mereka dirujuk hukum. Ya, baik hukumnya itu sendiri ataupun orang yang memutuskannya atau orang yang membuatnya. Mereka adalah dirujuk hukum. Selain Allah dan Rasulnya. Mereka adalah togut. Atau yang mereka ibadati selain Allah. Dengan bentuk peribadatan apa saja. Tentunya kalau mereka apa ridho ya maksudnya si yang diibadatinya itu adalah ridho atau yang mereka ikuti di atas selain basiroh dari Allah mereka mengikuti seperti banyak orang-orang sekarang mengikuti sosok-sosok tertentu bukan di atas apa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mereka mengikuti karena e, ideologinya karena sosoknya mereka membela-belanya dengan mati-matian itu berarti togut juga. Atau mereka mentaatinya di dalam hal yang mereka tidak ketahui bahwa itu adalah ketaatan kepada Allah. Mereka mentaati besar membabi buta apa yang diperintahkan oleh pimpinannya apapun itu e, bentuknya berarti telah menjadikan yang diikutinya itu sebagai togut. فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله إلى عبادة الطاغوت وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التحاكم إلى الطاغوت وعن طاعته ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الطاغوت ومتابعته itu adalah ini adalah togut-togut di dunia ini. Bila engkau memperhatikannya dan engkau memperhatikan keadaan manusia dalam menyikapi togut-togut itu, tentu engkau melihat mayoritas manusia itu berpaling dari ibadah kepada Allah, beralih malah mengibadati togut, berpaling dari tahakum kepada Allah dan kepada Rasulnya, beralih malah tahakum kepada togut beralih dari ketaatan kepada Allah dan mutabah kepada Rasulnya menuju ketaatan kepada Tawud dan mengikuti Tawud. Itu adalah fakta zaman sekarang ini. Orang apa? Kita tahu hukum buatan itu adalah Tawud. Hukum buatan itu adalah Tawud. Nah, sekarang faktanya manusia mereka berpaling dari Al-Quran, As-Sunnah, berpaling dari Allah, ajaran Allah dan Rasulnya. Mereka malah apa? Mereka berbondong-bondong mereka berbondong-bondong untuk apa? Untuk merujuk kepada togut dan hukumnya. Berbondong-bondong. Makanya dalam uh, hadis riwayat Imam Al-Barqani Rasul mengatakan la taqumu sa'ah hatta talhaqa qaba'ilu min ummati bil musyrikin wa hatta ya'buda fi'amun min ummati al-ausan. Hari kiamat tidak akan tiba sampai suku-suku bangsa dari umatku ini bergabung dengan kaum musyrikin dan sampai jumlah besar dari umatku ini kembali menyembah berhala. Dan itu faktanya. Sekarang suku-suku bangsa ini mereka bergabung dengan kaum musyrikin dengan apa? Mengikuti demokrasi. Mengambil demokrasi yang merupakan ajaran kafir diterapkan di negara-negara mereka. Hukum buatan orang-orang kafir mereka pakai itu bentuk apa? Syirkul huk bil musyrikin. Syirik ke bergabungan dengan kaum musyrikin. Dan juga syirik peribadatan kepada berhala itu syirik kuburan. Orang sekarang lebih e, apa khusyuk mereka memohon kepada e, ashabul kubur ya, daripada mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, orang-orang sekarang mereka berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, mereka malah apa berbondong-bondong menuju kepada pintu-pintu kemusyrikan. Makanya dalam uh, tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Dan kau melihat manusia masuk berbondong-bondong ke dalam agama Allah. Di dalam asar, Rasulullah SAW mengatakan, nanti manusia akan keluar dari Islam ini berbondong-bondong sebagaimana dahulu mereka masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Sekarang orang berbondong-bondong untuk menjadi anggota legislatif, mendaftar menjadi ansor, togo, tentara, polisi, hakim, jaksa. Orang berbondong-bondong. Itu sebagaimana yang Rasul katakan tadi. Manusia akan berbondong-bondong keluar dari agama Allah sebagaimana dahulu orang-orang berbondong-bondong masuk Islam pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dengan sebab apa? Dengan sebab keberkuasaan Togut di negeri-negeri kaum muslimin, maka pintu-pintu riddah, pintu-pintu kemurtadan itu dibuka lebar. Dibuka lebar. Dan juga dengan keberkuasaan Togut ini, mereka mengendalikan masjid-masjid kaum muslimin sehingga banyak masjid tersebut menjadi corong kekafiran untuk menyebarkan kekafiran sehingga banyak manusia murtad dengan sebab apa? Dengan sebab apa yang muncul dari masjid tersebut. Karena masjid telah menjadi apa? Menjadi corong orang-orang kafir atau para taubat e, eh, untuk menyebarkan ideologi mereka, ajaran kafir mereka. Makanya sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini sebagaimana dahulu rahmat Allah kepada umat manusia ketika mereka tenggelam di dalam kejahiliahan Allah eh, sebagai kasih sayang Allah kepada umat manusia maka diutus Rasulullah SAW untuk menyelamatkan mereka dari kubangan kemusyrikan ini dan sekarang dengan Eh, sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia ini yang mana kemusyrikan eh, apa sangat dahsyat sekali bahkan Islam yang benar ini sangat asing lebih asing daripada kondisi awal dahulu zaman Rasulullah SAW maka Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmatnya Allah memberikan kepada kaum muslim ini daulatul Islam yang menegakkan tauhid dan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah dengan uh, izin Allah Subhanahu wa taala daulah ini akan menyelamatkan umat manusia dari kemusyrikan, memasukkan mereka ke dalam tauhid dan e, menyingkirkan orang-orang yang menjadi penghalang manusia dari masuk ke dalam dinullah ini.